Kita mesti membaca keterangan beliau. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa hadithu hadhal bab tadullu ala fasadih. Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan rusaknya prinsip murjiah. Fal huwa madhabun ma'lumul fasadi minas syari'ati. Bahkan ini ialah madhab atau prinsip yang maklum yang diketahui kerusakannya dari syariat ini. Liman waqafa alaiha bagi siapa saja yang melihatnya yang menelaah syai'ah kama ini wa li'annahu yalzamu minhu taswihun nifaq dan juga dikarenakan prinsip ini mengandung konsekuensi taswihun nifaq pembolehan atau melegalkan kemunafikan wal hukmu lil munafiq fil iman sahih dan juga mengandung konsekuensi menghukumi kaum munafik sebagai seorang mukmin yang sahih keimanannya. Wahwa batilun qat'a intaha. Dan itu batil secara qat'i. Selesai ucapan beliau. Nama ya Ada perkara yang wabah. Bagaimana yang terangkan kemarin. Dari pernyataan Ustaz Romiyah yang menyatakan bahwasanya semata-mata melafatkan dua kali syahadah dikatakan mukmin maka berarti kaum munafikin bagaimanapun keadaan mereka dikatakan sebagai mukminin Dikatakan sebagai orang-orang yang beriman yang sahih keimanannya. Wa ada fasidun batil. Qala rahimahullah ta'ala wa fi hadal hadith ma yadullu ala hadha. Dan pada hadis ini sendiri yang kita bahas sekarang hadis Ubar bin Samit ada pula yang menunjukkan makna ini wahwa yaitu qauluhu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam man syahida dari kata-kata man syahida barang siapa yang bersaksi fa inna syahadata la tasluhu illa idza kanat an ilmin wa yaqin. Sebab yang namanya persaksian tidak sah, tidak boleh kecuali bila disertai dengan ilmu dan keyakinan. Harus bila ilm, harus bil yakin. Kan disebutkan sebelumnya harus pula dengan amal. Mengamalkan konsekuensi asyhadah zahiran wa batina. Masya Allah. هذا مفهوم قال النووي رحمه الله تعالى Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, "Hadza haditsun 'azimun jalilul mawqi'." Ini adalah hadis yang agung, yang sangat mulia kedudukannya. Wa huwa ajma' dan hadis ini paling mencakup au min ajma'il ahadits al-mustamilati 'ala al-aqaid atau termasuk hadis yang paling mencakup min ajma' yang termasuk yang paling mencakup dari hadis-hadis yang mengandung masalah akidah di sini. Jubair bin Samit radhiyallahu taala فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع فيه mengumpulkan pada hadis ini ma yukhriju min milalil kufri segala sesuatu yang bisa mengeluarkan dari agama-agama kekufuran atau nuskhah yang lain ada nggak ada yang dengan kalimat min jami' nggak ada min jami'i milal kufri dari semua agama-agama kekufuran nggak ada nggak ada ala ikhtilafi aqaidihim walaupun beragam akidah mereka wa tabaudiha dan berjauhnya akidah mereka faqtasara sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadhihi al-ahruf maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meringkas pada huruf-huruf ini ala ma yubayinu bi jami'uhum mintaha untuk menerangkan apa saja yang menjadi perbedaan dari e, mereka semuanya. Indah selesai dari ucapannya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nama ya, kita lihat. Antum lihat pada matanya. Hadis ini khana bin kata beliau membantah seluruh prinsip-prinsip agama-agama kekufuran. Dari kalimat Man syaida an ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dari kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah raddun ala jami'il musyrikin. Paham? Ini merupakan bantahan kepada segenap agama kesyirikan. Paham? Membahas semua kesyirikan-kesyirikan. Milah syirkiyah. Agama-agama yang di situ ada kesyirikannya. Seperti kaum musyrikin sendiri. Al-Majuz. Paham? Al-Hunud. Orang-orang Hindu. Wal-Fudhi. Dan semisalnya yang di situ ada unsur kesyirikan kepada Allah Taala terbantah dengan kalimat ini. Man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarikal. Kemudian pada kalimat wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Pada kalimat dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Fihi raddun ala millatain di situ ada bantahan terhadap dua agama sekaligus. Apa itu? Al-Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Pada kalimat Abdullah. Isa itu ialah hamba Allah. Rasul ala Nasara. Sebagai bantahan kepada orang-orang Nasara, Nasara, orang Nasrani yang meyakini bahwasanya Nabiullah Isa itu Allah atau anak Allah atau atau atau satu dari tiga kesatuan. Nah, terbantah dengan kalimat Abdullah. Nabiullah itu ilham Allah Subhanahu taala. Pada kalimat wa rasuluhu, wa rasuluhu, rasulnya, Rasulullah Subhanahu taala, Rasulullah al-Yahud. Ini merupakan bantahan kepada orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwasanya Isa bin Maryam waladuz zina, anak zina. Terbantah dengan kalimat ini, wa rasuluhu beliau hamba Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam yang mulia. Tamam? Sehingga semua al-milal al-kufriyah, semua keyakinan-keyakinan kekufuran terbantah semuanya dalam riwayat ini. Isil baki, ada yang sisa? Ahlul kitabain, orang yang uh, yang punya eh, kitab, Yahudi Nasara terbantah dengan riwayat ini. Al-musyrikun kulluhum, semua kaum musyrikin terpadat eh, dengan riwayat itu. Bagi Syekh, ada lagi yang lain? Tidak ada. Wa aidan khanabitina azakumullah hadal hadis. Hadis ini khanabitina azakumullah juga membantah banyak sekali dari al-qawaif al-mubtada'ah membantah kelompok-kelompok bid'ah. Membantah kelompok-kelompok bid'ah. Yang pertama khanabitina azakumullah al-hadis radun al-murji'ah. Di sini bantahan kepada kelompok murjiah. Takut sama zikru. Lewat penyebutannya khanafitina azakumullah. Di sini pula khanafitina azakumullah. Radun al kuburiyah. Tamam? Juga membantah prinsip kuburiyah. Orang-orang yang tergantung dengan kuburan. Minas sufiyah. Dari kalangan sufiyah dan semisalnya. Terbantah pada kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau murjiah dari kalimat man syahida. Maaf, man syahida. Sebagaimana yang disebutkan di sini. Hmm. Nah, di sini pula karena bintin azakumullah membantah kaum sufia khusus yang melakukan tindakan hulu berlebih-lebihan dalam sikapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terbantah dengan kalimat wa anna Muhammadan abduhu sebagai hamba Allah tabaraka wa taala sebagai hamba Allah tabaraka wa taala abdun la yu'bad sebagai seorang hamba yang tidak diibadai. Radun al sufiyah membantah eh, membantah kelompok sufiyah yang terlalu berlebih-lebihan hulu dalam sikap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai pada tingkat sampai pada tingkat ah, ada yang menjadikan beliau alaihi wasallam sebagai sembahan selain Allah taala. Kemudian mereka kalimat wa rasuluhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rasulnya ini bantahan kepada siapa saja yang mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkar sunnah masuk. Kaum Mu'tazilah masuk. Al-Falasifah masuk. Tamam? Al-Asy'ariyah masuk. Semua kelompok-kelompok yang di situ merendahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melecehkan eh, sunnah Rasulullah SAW, atau yang menolaknya, yang tidak mau menerimanya, terpantai dengan kalimat wa rasuluhu. Beliau sebagai Rasulnya SAW. Rasulun la yukazab. Sebagai seorang Rasul yang tidak boleh didustakan. Nah. Kemudian yang Nabi Tina Azzaikumullah pada kalimat wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Wa ruhun min. Ada yang Nabi Tina Azzaikumullah. Rasulun ala man. Hah? Ini karena Nabi azakumullah Radun alal mu'tazilul jahmiyah. Membantah kelompok mu'tazilah dan kelompok jahmiyah. Ini dalam bab asma sifat. Saya di insyaAllah. Wa akadhi khana bidin azakumullah pada kalimat wal jannata haqqun wal nara haqqun. Surga itu hak. Neraka itu hak. ini pula khana Nabi azakumullah membantah kelompok jahmiyah pula. Sama kelompok jahmiyah pula. Yang menyatakan bahwasanya النار فانية مراك دخنة هو سيأتي أيضا قال كلمة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalan dia. Ada rabbun al-khawarij. Membantah kelompok khawarij. Orang-orang yang mengkafirkan. Mengkafirkan para pelaku dosa besar. Tamam? Usayati insyaAllah ta'ala. Maka ya khanamidin azakumullah. Sadaqan nawawiyu rahimahullah. Betul apa yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya hadis ini ikhwan hadisun azim, hadis yang sangat agung sekali. Jalilul mauqi' yang sangat mulia kedudukannya. Tamam? Mencakup sekian banyak masalah masalah akadiyah, masalah masalah akidah. Allahul musta'an. قال رحمه الله تعالى ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله أي لا محfud hakun illallah. Adapun makna la ilaha illallah ialah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ta'rif ana bin azakumullah sahhuha wa ahsanuha. Lebih ahsan, lebih afdal daripada kalimat la ma'buda bi haqqin illallah. Kenapa ya ikhwan? Kenapa ya ikhwan? Sebab pada kalimat la la ma'buda bi haqqin Kalimat dihakin, yahtaj ila muta'alliq. Maka membutuhkan muta'alliq. Al-jaru majrur membutuhkan muta'alliq. Sehingga membutuhkan takdir lagi. Wal asal ada mutakdir dalam bahasa Arab. Menurut hukum asalnya tidak boleh ada yang namanya takdir. Perkara yang tersimpan dalamnya. Sehingga dapat diikhwan. Ya supaya jangan panjang-panjang. Maka dimaknakan dengan la ma'budah hakun illallah. Kenapa ya Allah perlu dikasih tambahan hakun, hakun. Tidak ada sebanyak hak kecuali Allah. Kenapa? Kalimat hakun ya Allah untuk menjelaskan bahwasanya al-ma'budat wal ilahiyat segala bentuk sesembahan-sesembahan walaupun diibadai pada umat ini selain Allah Subhanahu wa taala itu batil. Paham ya? Saya dipahami? Artinya apa? Artinya kita tidak mengingkari secara wakil, secara kenyataan adanya orang yang menyembah selain Allah. Adanya orang yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pohon-pohon keramat, ada yang menyembah batu-batu keramat, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah ini, yang menyembah itu. Tapi itu semuanya karena bintina azakumullah bukan dengan hak. Karena bukan dengan hak, tapi dengan kebatilan. yang hak cuma satu yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan yang hak dan juga dengan ayat Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan dalam ayatnya zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Naam. Hada mafhum insyaallah. Qala rahimahullah taala wa huwa fi mawadhi'a min al-Qur'an dan itu tersebut dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Pada kalimat La ilaha illallah ini, itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Wa yatika fi qawlil baqa'i sariha. Dan akan pada kamu ucapan al-baqa'i secara sarih. Qawluhu wahdah ta'kidul isbat. Kalimat wahdah itu untuk menekankan penetapan. La uh, syarikalah atau la syarikalah ta'kidul nafi untuk menekankan penafian. Ada maksud. Qawlahul hafiz. Dikatakan sama Al-Hafiz. Kama qala ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan kalian ialah yang satu. Kemudian la ilaha illa huwar rahmanur rahim. takkid. Paham ya? Sudah ada kalimat la ilaha illallah. Tambah lagi wa ilahukum ilahu wahid. Sehingga menyingkapi takkid. Wa qala. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون dan tidak kami mengutus sebelum kau seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepada dia bahwasanya tidak ada sembahnya hak kecuali kecuali saya kata Allah maka beribadah kepada saya. Dari kalimat la ilaha illa ana. Wa qala wa ila 'adin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada Ad, saudara mereka yang bernama Hud. Dia berkata, wahai kaumku, hendaklah kamu semuanya beribadah kepada Allah. Kalian tidak memiliki sembahan pun kecuali Allah Taala. Pada kalimat malakum min ilahin ghairuh itu makna kalimat la ilaha illallah. Allah. Fajabu raddan alaih maka mereka, kaumnya Nabi Hud, membantah beliau dengan ucapan mereka, Ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadharu ma kana ya'budu aba'una. Faham mereka ya Apakah, apakah engkau wahai Hud datang pada kami supaya kami beribadah kepada Allah semata dan kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Mereka paham ya Mereka lima: na'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Kalimat ini mana ya? Ikhwan? Makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga mereka faham. Ketika dikatakan malakum min ilahin ghairuh, malakum min ilahin ghairuh, mereka faham. Mengandung konsekuensi ibadah kepada Allah semata, isbat dan meniadakan segala bentuk ibadah selain Allah Subhanahu wa taala nasi, Masya Allah. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير هذا واضح فتضمن ذلك نفي الإلهية بما سوى الله ini semuanya mengandung makna penafian menafikan segala bentuk ilahiyah sesembahan dari selain Allah tabaraka wa taala wahiyal ibadah wa itsbataha lillahi wahdahu la syarika lah dan menetapkannya untuk Allah semata dengan tambah sekutu baginya. Wada mafhum. Wal Qur'an min awalihi ila akhirih yubayyinu hadza wa yuqarriruhu wa yusudu ilaih. Al-Qur'an dari awal sampai terakhir menerangkan masalah ini, mentakrirnya dan membimbing umat kepadanya. Fal ibadatu bi jami'an iha. Sementara ibadah dengan seluruh jenis-jenisnya innama tasduru an ta'alluhul qalbi fil hubbi wal khudu'i wat tadalluli rahaban wa rahaba. Tamam? Semua perkara ibadah itu sungguhnya muncul dari penyembahan hati. Tamam? Peribadatan hati dengan kecintaan dia, ketundukan dia, kerendahan dia, rahaban wa rahaba. Rajaan wa khaufa. Dalam mereka mengharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahada kulluhu la yasihakuhu ila Allah. Dan semuanya tidak berhak dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah semata. Kama taqaddama fi adillati hadzal bab wa wa ma qablah sebagaimana lewat dari dalil dalil bab ini dan yang sebelumnya. Faman sarfa min dzalika syai'an li ghairillah, maka barang siapa yang mempersembahkan sedikit saja dari perkara tadi kepada selain Allah tabaraka wa taala, faqad ja'alahu lidanillah, maka sungguh dia menjadikan orang tadi sebagai tandingan-tandingan Allah Taala. Fala yanfa'uhu ma'a dzalika qaulun wala amal. Maka tidak bermanfaat bagi dia e, bersama dengan e, perkara tersebut ucapan ataupun amalan sedikit pun yakni dikarenakan kesyirikan dia karena bin azakumullah. Wadah wadah. Tapi karena bin azakumullah tentang perkara makna la ilaha illallah di sini karena bin azakumullah ada beberapa ta'rifat indan nas. Indan nas. Tadi disebutkan la ma'budu haqqun illallah wa ahsanuha. Tamam? Anda answer. Ada yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat la muta'a illallah. La muta'a illallah. Tidak ada yang harus ditaati kecuali Allah. Sawab am ghairu sawab? Kenapa ghairu sawab? Nah, dikarenakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga demikian wajib ditaati. Ada fadil. Ini akan Abu Hanifah. Tamam? Mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat la rabba illallah. La rabba, wala khaliqa, wala raziqa, wala mudabbir illallah. Soal atau soal? Hah? Kenapa غير soal? غير soal dikarenakan kaum musyrikin Quraisy ketika itu telah memahami makna ini, memahami makna rububiyah. Paham? Sehingga kalau kalimat la rabba illallah tidak ada rabb selain Allah Taala kalau digunakan untuk menafsirkan kalimat la ilaha illallah faghairu shawab. Enggak eh, tepat Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah mengandung makna demikian, tidak ada pencipta rob selain Allah, niscaya tidak akan membuat kaum musyrikin heger atau marah. Ada Evan? Nah. Ini kan apa Tamam? Ada lagi yang menafsirkannya dengan kalimat La wujuda illallah. La wujuda illallah. Sawab am, am ghair sawab. Apa artinya? La wujuda illallah. La wujuda illallah kata mereka. Tidak ada di alam wujud ini kecuali Allah. Tidak ada yang di alam nyata ini kecuali Allah. Sawab am ghair sawab? Benar apa enggak? Tafsir seperti ini. Salah. Kenapa kok salah? La. La. Asyad wa aswa min dhalik. Hmm. Salah. Kenapa kok salah? Dia mengatakan, La wujudha illallah. Tidak ada dalam wujud ini kecuali Allah. Kenapa kok salah? Hmm. Allah ya. Abu Mas'ud gede-gede itu apa? Salah kok bi, Eh? Gini-gini itu gimana? Enggak ngerti jawabannya atau kesalah? Hah? Nah, nah ngomong lho, koyo opo. oh. Oh, Agak ngerambian. Sundi, ayo Sundi. Harus cermat me, me, melihat ucapan-ucapan orang itu. La wujuda ilallah. Benerin, salah. Bagaimana kok salah? Salahnya kenapa ya kenapa? Salahnya kenapa ya karena Fadil? Terus? Kenapa itu? Saya kira kenapa itu? Hah? Nggak tahu namanya? Lupa namanya? Ah. Hir, Jafir. Negi apa Jafir? Harus harus cermat. Wah. Nanti saya khawatir kalau ucapan ini dilafatkan sama tokoh masyarakat yang dikagumi, biasa itu, Sekian biasa. Hah? Ini ngerti jerone, sembelih kan orang itu, Apa jerone? Apa dalamnya? Zahul. Heran. La wujuda illallah, kata mereka. Salah, kenapa kau salah? Hmm, ini karena tahu ini. Makna omongan satu ini. Eh, bakal sembelih rani-rani sama masyarakat. Ayub. Saya soal. Salah itu. Kenapa? Salahnya apa? Hah. Langsung. Tek. Abdul Yaman. Ini ini ini. Belum apa? Apa nih? Eh, Abdul Yaman, Abdul Yaman. Mikir apa? Oke, oke, oke. Salah, kenapa salah? Ah ya akhi, mش هذا مش هذا. Allah musta'an. Terus dia mengatakan la wujuda illallah. Tidak ada dalam wujud ini kecuali Allah. Parah ada. Apa itu ya Sulaiman? ilah. Keyakinan apa itu? Ayo. Ada yang harus kalau Allah prinsipnya wahdatul wujud manunggaling Gusti Kawula. Ojo ora ngerti. Ayo. Ada batil batil ya. Bayangkan kalimat la ilaha illallah mana kan sama dia la wujuda illallah. Tidak ada dalam wujud ini kecuali Allah. Maknanya apa? Semuanya ya Allah. Jundi Kata mereka ialah ya Allah fala Allah, wala quwata illa billah. Hadza kana bidinazakumullah kufrun wa ilhadun. Saya bilang kalau ada orang yang memahami omongan ini, ngerti bagaimana sunya maknanya, langsung sebelah orang tadi. Nah, urai ya. Coba kamu lihat kalau misalkan omongan seperti ini, kana Allah, diucapkan oleh seorang tokoh masyarakat yang punya pengagum berat kepada dia diucapkan begitu saja nggak ada pemberontakan. Ayun kan tokoh kami. Wawasan ya, nih? Fala haula Mengerikan yang namanya ta'assub. Nabi Muhammad ada lagi menafsirkan dengan tafsir la ma'budu illallah. Sawab atau ghairu sawab? Ghairu sawab. Loh, la ma'budu illallah. Kenapa kalau ghairu sawab? Saya katakan ya, eh, ya, nafis kurang. Sebab pada kenyataannya ya azakumullah banyak sekali ma'budat, perkara-perkara yang sembah selain Allah tabaraka wa taala. Tamam sehingga harus tambah lagi ditambah dengan kalimat hakun la ma'buda hakun illallah. Qala rahimahullah taala zikr kalamil ulama fi ma'na ilah. Penyebutan kalam para ulama tentang makna ilah. Qad taqaddama kalam Ibnu Abbas, lewat Ibnu Abbas. وقال الوزير ابن مظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله كان الوزير ucapan syahadat la ilaha illallah mengandung konsekuensi orang yang bersyahadat harus mengilmui kalimat la ilaha illallah. Bagaimana dalam ayat Fa'lam ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Taala. Qala kata beliau. Wasmullah murtafi'un ba'da illa. Apa artinya ini? Hah? Murtafi'un ba'da illa. Apa maksudnya ini? Ada yang tak? Ayo marja. Isim Murtafi' atau apa? Hah? Murtafi'. Murtafi'. Apa? Lebih. Bagaimana kalau gitu? Rasulullah pakai ilah. Ya ada yang kurang ya akhi. Aisina. Murtad. Eh, ada lagi lupa yang lainnya. Aisina. Ada kata-kata murtafi'nya. Murtafi' yani marfu. Wasmullah dan lafzul jalala Allah pada kalimat la ilaha illallah hu ini marfu'un dibaca marfu' ba'da illa satu setelah kalimat illa yaitu lil istifna. Kami kawan? Ya, Illa di sini kawan. Nah, min haif annahu wajib lahu lilahiyah. Dari sisi bahwasanya Allah lah yang wajib untuk disembah. Fala yastahiqqu ghairu subhanah, maka tidak berhak dipersembahkan kepada selain Allah Tabaraka wa taala. Qala beliau mengatakan wa jumlatul faidati fi zalik dan kesimpulan faedahnya dalam bab ini ialah anta engkau mengetahui anna hadhil kalimat mustamilatun al kufri bi taghut wal iman billah. Bahwasanya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah mengandung kekufuran kepada tauhid diambil dari kalimat la ilaha wal iman billah dan mengandung keimanan kepada Allah taala dari kalimat illallah. Fa innaka lamma nafaita ilahiyah wa asbatta al-ijaba lillahi ta'ala kunta mimman kafara bitaghuti wa amana billah. Sesungguhnya engkau tatkala engkau meniadakan segala macam peribadatan dan engkau mengisbatkan yang wajib ini tadi untuk Allah semata, maka berarti engkau termasuk orang yang telah kufur kepada tauhid dan telah beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Ada Wa qala rahimahullahu taala fil bada'i' man al-qail? Hmm? Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Raddan liqauli man qal. Beliau membantah ucapan yang orang yang mengatakan Allah sahih. Tentang kasih pemahaman kalimat ini. Innal mustasna mukhrajun minal manfi. Sesungguhnya al-mustasna mana mustasna? Hatil bor. Ya Allah. Sesungguhnya mustasna pada kalimat la ilaha illallah. Mana Mustasna ya Pak? Lafzul jalalah Allah. Mukhrajun mil manfi. Dikeluarkan dari sesuatu yang tiadakan. Apa itu? Al-manfi siapa? Al-ilah. Amin ya Pak. Ini kalimat ya uh, apa eh, kalimat innal mustasna mukhrajun minal manfi. Ada qaul yang mau dibantah. Paham ya? Dengan rad dan di qauli man qala. Qal kata beliau هل هو مخرج مخرج من المنفي وحكمه قال في سنه يلا الامام ابن قيم الجوزي رحمه الله احكام قدر اليوم هو يعني مستقل في لفظ الجلاله مخرج من المنفي لكن وركان تاري المنفي من يعني كلمه الاله وحكمه وحكمه كان حكم منفي يتو نفي الأنفوتية فلا يكون داخلا في المنفي maka tidak akan bisa masuk, maka dia tidak masuk pada al-manfi, pada ilah-ilah yang lainnya. Saya lihat, untuk memahami masalah ini, eh, jangan bahas yang itu. Perlu dibahas terlebih dahulu masalah nahunya. Saya sekarang kita membuat contoh selain itu. Nah, misalkan kita bikin contoh maqamal qawmu illa زيتون و زيتن زيتون ما قام القوم إلا زيتون و زيتن كنابا قو زيتن ها كنابا قو زيتن ها إذا صلاح إلا يا مستثنى زيتن يا إخوان ما قام القوم إلا زيتن طيب ما قام القوم إلا زيتن تجيني هنا بدين عزاكم الله أتينا يا مستثنى Ada yang, ada yang namanya manfi, ada yang namanya hukmul manfi. Ini lihat di, di buku ini. Dia dah. Dan di sini belum mengatakan inal mustasna mukhrajun minal manfi. Ada istilah mustasna, ada istilah manfi. Kemudian kata beliau fal huwa mukhrajun minal manfi wa hukmih. Ya kan? Ada kata-kata hukmul manfi. Ada mustasna, ada manfi, ada hukmul manfi. Pada kalimat ini, al-mustasna siapa ya, Pak? الزيت زيتا المنفي له القوم هذا حكم المنفي ماذا يا اخوان apa itu hukum yang ditiadakan al-qiyam ya kan makoma nggak ada yang berdiri paham ya jadi manfi yang hukum yang ditiadakan dari itu ialah al-qiyam zaid kaum qiyam yang menjadi masalah sekarang ini Fanabitina Azakumullah ialah Zaid. Kalimat Zaidan. Ini mustakhrajun minal manfi fakat ataukah mustakhrajun min hukmil manfi fakat ataukah mustakhrajun minal manfi wa hukmil manfi fihi salah satu akwalin ada tiga pendapat di kanan kecil paham sampai sini paham sampai sini gak paham ahsan kita tiga kan sudah kita loncati kita baca yang berikutnya paham lain yang saya tanya bukan yang buko ini yang jin paham ayo sampai sini paham ada mustasna ada manfi, ada hukmul manfi. Yang dipaskan ikhwan Zaid. Kalimat Zaid mustasna di sini itu dikeluarkan dari manfi saja, itu kaum, tamam? Ataukah dikeluarkan dari hukmul manfi, itu al-qiyam? Ataukah dua-duanya? Dikeluarkan dari manfi dan hukmul manfi. Baik, saya jangan salah. Lihat perangan yang saya tulis. Di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ikhwan fillah yang mengatakan bahwasanya kalimat Zaid di sini mustakhrajun al manfi. Dikeluarkan dari al-manfi. Yang mana maksud manfi Al-qaum. Ada qauluman. Ini pendapat yang disebutkan di dalam buku tersebut. Yang yang hendak dibantah sama Ibnu Qayyim. Ya kan? Innal mustasna mustakhrajun al manfi. Yang dibantah. Ada qaul kisai. Tamam? Zaid mustakhrajun al qaum. Ada al-qaum al-manfi. Tamam? saya bayangkan Kalau demikian, apa namanya, eh, keterangan dia. Lalu bagaimana maknanya? Maqamal qawmu illa zaidan. Maknanya karena bintina azakumullah ialah disebutkan dalam keterangan yang saya di sini ialah maqamal maqamal qawmu alladhi laisa fihim Maqam Maqamal qawmu alladhi laisa fihim zaidun. Terus Zaid dikeluarkan dari al-qaum yang manfi. Tidak ada tidaklah berdiri satu kaum yang tidak ada pada mereka Zaid. Itu maknanya. Yang tidak ada pada mereka Zaid. Ya kan? Artinya Zaid di sini tidak ada pada kaum tadi. Ya kan? So, dia mustaqal dari al-kaum fakat. Yang kedua, baik saya sebutkan tafsiruhu maqam al kaumu alladhi laisa fihim zaitun. Maka sini Zaid dikeluarkan dari al-kaum. Paham ya? Zaid tidak termasuk kaum tadi. Yang kedua, ya ikhwan, كلمة زيد هذا مستخرج من القيام فقط ديني قيام من نعم apa حكم المنفي حكم من yang dikatakan تقديره يا ربنا عزكم الله ان زيدا قام ان زيدا قام وليس من القوم تقديره يا اخوان ان زيدا قام وليس من القوم سجلين سجلين بتيري طيب كان رمى قوم بعد هذا يا اخوان قول الفراء قولنا الفراء يعني ketika يا اخوان ربنا عزكم الله كلمة زيد مستخرة من القوم والقيام جميعا هذا هي مستخرة سليما في كان حكم المنفي إني أنا بكلم سمع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى تقديره تقديره قال ابن عزكم الله إيالا إن زيد قام وهو من القوم الذين لا يقومون هذا هو التقدير وهذا الأخير هو الصواب ينتيبه ينتيبه كان سمع الإمام قيم الجوزية رحمه الله تعالى ها هكذا يا إخوان عالمهير هكذا Yang faham paham yang enggak, enggak apa-apa. Saya sekarang kita kembali kepada kalimat La ilaha illallah. Paham? Sekarang kita kembali pada kalimat La ilaha illallah. Saya mau tanya sekarang. Al-mustasna yang mana? Hah? Yang mana? Hah? Al-mustasna lafzul jalala Allah. Tamam? Paham sampai sini? Baik. Al-manfi mana ya kawan? Al-manfi ilah. Kok kaum? Ini loh yang la ilaha illallah ini Al-manfi ialah ilah. Hukmul manfi apa ini? Apa sekarang hukum manfinya ya kawan? أو قول من فيه خنبة عزكم الله نفي العبودية العبودية hmm Allah musta'an baik sekarang ala ala qol ala qol Kisai yang mengatakan bahwasanya lafzul jalal Allah mustakhrajun min al manfi min al manfi dikeluarkan dari al ilah al ilah kata al Imam al Qayyim al jauzi rahimahullah taala ala qaulika hadza berarti la nu'ti al ubudiyyah lillahi wahdah itu artinya kita tidak memberikan ubudiyah kepada Allah semata kepada Allah semata. Sayyid, Fahim. Kita baca lagi yang keterangannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qala fil badai raddan qawli man qal. Dan beliau berkata dalam kitabnya Al-Badai'ul Fawaid, bantahan kepada orang yang mengatakan innal mustafna sesungguhnya al mustafna yakni lafzul jalal Allah mukhrajun minal manfi dikeluarkan dari al manfi yakni al ilah ada qaul kasai qal Kata beliau rahimahullah ta'ala, Bal huwa mukhrajun minal manhi wa hukmih. Maka beliau, Allah, bahkan dia ini Allah, dikeluarkan dari al-manfi, alilah, wa hukmih, dan hukum manfi sekalian. Yaitu nafi ubudiyah. Fala yakunu dafilan fil manfi. Maka tidak masuk pada manfi sama sekali. Idlau kana kathalik. Sebab kalau demikian kenyataannya, artinya kalau lafzul jalal Allah itu mukhrajun minal manfi faqat dikeluarkan dari al manfi saja lam yadkhulur rajulu fil islam maka seorang ikhwan tidak akan masuk pada Islam bi qawlihi dengan ucapan la ilaha illallah kenapa li'annahu lam yuthbit al ilahiyyah lillahi ta'ala dengan dia tidak menetapkan al ilahiyah kepada Allah tabaraka ta'ala semata paham ya tadi itu Ala qaul Kisai yang mengatakan al-mustafna dengan min al mansi berarti la nu'til ubudiyah lillahi ta'ala. Berarti kita tidak memberikan al-ubudiyah kepada Allah semata. Kalau demikian kenyataannya berarti ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang masuk Islam sebab tidak memberikan al-ubudiyahnya untuk Allah semata. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله. Padahal ini adalah kalimat yang paling besar yang mengandung penafian sembahan selain Allah Taala. Wa isbataha lahu dan menetapkannya untuk Allah semata di wasfil ikhtisas secara khusus sama yang lainnya. Adalah la isbati ilahiyatihi. Maka penunjukan kalimat ini untuk menetapkan ilahi Allah ahwam lebih lebih agung min dalalati qaulina daripada penunjukan ucapan kita Allah ilah Allah itu ialah ilah wala yasribu ahadun fi hadzal batta dan tidak seorang pun yang merasa ragu dalam bab ini sama, eh, sama sekali indah di makna indah di makna Allah musta'an ya sekali lagi khanatina azakumullah kasus yang satu ini menunjukkan kepada kita ahmiyatul lughah pentingnya belajar bahasa Arab khanatina azakumullah karena kan uh, eh, rasa bahasa kita ini kurang tinggi setengah hati menerangkan ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Tamam? Agak di sini pula yang Allah menunjukkan pada kita ahmiyatul aqidah qabla dzalik. Pentingnya perkara akidah sebelum itu. Tapi Sebab Allah ya kalau seorang itu belajar lugah saja eh, bahasa Arab, jangan tampak tidak sehari oleh akidah yang mantap yang harif. Dia akan mudah untuk menyimpang. Bayangkan dalam perkara yang sangat prinsipil seperti ini saja, ahli lugah orang-orang yang ahli dalam perkara bahasa bisa bermain di situ. Bangin. Ucapan Al-Kasai rahimahullah, innal mustasna mukhrajun minal manfi. Itu kalau diterapkan, maka tidak ada seorang pun yang masuk Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Bayangkan, menghancurkan prinsip akidah Islam dari dasarnya. Mengerikan ya, oh, ya. Dari sini pula yang Allah menunjukkan kepada kita bahwasanya belajar bahasa Arab pun itu harus dari ahlus sunnah. Harus belajar dari para muwahidin. Dari orang-orang yang betul prinsipnya. Jangan dia mengatakan, ya bebas saja kok. Ada apa kemudian itu dilarang uh, belajar dari mereka-mereka orang-orang yang uh, eh, murtabun, yang nggak jelas, yang masih meragukan. Bahasa Arab. Mubtada kofar, isim kana, ila ya, akhirnya. Ada bahlul ikan al-dina azakumullah. Orang yang nggak mengerti bagaimana yang ada. Justru ikan al-dina azakumullah, masalah i'tiqadiyah. Banyak sekali masalah-masalah keyakinan yang dibikin permainan oleh ashabul lughah dengan lughahnya mereka. Allahumma musta'an, Allahumma Allah alam. Antum cermati keterangan yang ini. Tamam? Kemudian antum terapkan pada kalimat la ilaha illallah. Mafhum wala mafhum. Nah, ada yang mafhum? Terangkan sama saya. Kultu, saya berkata. Kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Nah, makultu hada insyaallah nu'ajjil ila bukrah ta tunda bisa syekhana al azatimullah. Allah a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Didinginkan dulu otaknya, baru kemudian insyaallah kita baca kembali minal manfi وحب من فيه إلى آخره إن شاء الله تعالى كان يا أبو سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب